<clears throat> Beliau mengatakan setelah itu وهذه القاعدة مشهورة ومعروفة Kaidah ini masyhur dan ma'ruf. Wa kathirun man yudandinu haulaha. Dan banyak sekali pihak-pihak yang menyuarakan di sekitarnya. Walakin lil asaf. Namun yang disayangkan man yutabbiquha pihak yang mempraktekannya wa ya'malu bihal amal sahih pihak yang mengamalkannya dengan pengamalan yang benar wal amal al muwafiq li ma'aniha pihak yang mengamalkan dengan amalan yang sesuai dengan makna-makna kandungan-kandungannya hum qalilun jiddah sedikit sekali. Ini mengisyaratkan azakumullah seperti yang saya gambarkan di awal bahwasanya banyak pihak yang mengaku kembali kepada Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaf tidak cuma satu tapi banyak sehingga nanti akan diterangkan sama beliau di sini kaidah ini bukan semata-mata pengakuan tetapi harus dipraktekkan, diamalkan dengan amal yang sahih, amal yang sesuai dengan kandungan maknanya. Ini yang paling sedikit. Ini yang dikatakan sebagai halus sunnah yang sebenarnya. فالاعتصام بالكتاب wa وهدي السلف salih رضوان الله عليهم هو هو sababun للنجاح. Berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah dan bimbingan salafus saleh adalah sebab keselamatan. وهؤلاء bil kitab متمسكون Sunnah wa manhaj salafus saleh sementara mereka-mereka tadi mengaku mereka berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah dan manhaj salafus saleh wa ma'a dzalika yaftariqun wa yakhtalifuna 'alayha namun mereka masih berpecah belah dan berselisih di atasnya. Apa sebabnya? Mereka semuanya mengaku demikian. Padahal aliyat itisam bil kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah itu merupakan upaya sebab keselamatan. Tetapi kenapa mereka ikhtilaf? Kenapa mereka berpecah belah? Ada sebabnya. Beliau mengatakan wa inna ma waqa'u fil ikhtilafi wat tafarruq. Mereka terjatuh dalam perselisihan dan perpecahan. Li'annahum la yutabbiquna tatbiq sahih. Itu dikarenakan mereka tidak mempraktekkan kaidah ini dengan praktek yang sahih. Ia dakwa bimujaradil lisan. Hanya semata-mata pengakuan dengan lisan Wa yatahallawna biha fil majalis. Mereka berhias-hias dengannya di majelis-majelis mereka. Walakin fi haqiqati amrihim. Namun kenyataan keadaan mereka. Wa fi haqiqati halihim. Dan hakikat kondisi mereka. Hum ab'atun nasi anil kitabi was sunnah wa an manhajis salafis salih. Pada kenyataannya mereka adalah orang yang paling jauh dari Al-Quran, dari sunnah, dan dari manhaj salafus salih. Lidhalik, oleh karena itu kata beliau. Al-qa'idatul ula. Kaidah yang pertama ini. La ta'ni faqat ad-da'wa bil kalam. Tidaklah yang dimaksudkan dengannya semata-mata mengaku dengan dengan ucapan dengan lisan. Innamal i'tisamu bil kitabi was sunnati wa manhaji salafis salih ridwanullahi alaihim qawlan wa amalan wa i'tiqadan zahiran wa batinan. Tetapi yang diinginkan dengan berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah dan mana salafus salih itu secara ucapan kita, secara perbuatan kita, secara akidah kita, lahir dan batin kita. هذه قاعدة يجب أن تكون على ذكر منا جميعا قاعدة ini harus senantiasa kita ingat selalu. Di sini qanatina azakumullah belum beliau tegas menyatakan bahwasanya kaidah ini bukan semata-mata pengakuan, bukan semata-mata slogan-slogan kosong tanpa bukti. Tetapi yang diinginkan, yang diperlukan di dalam kaidah ini ialah prakteknya pengamalannya. Betul-betul kita kembali kepada Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah para semua ucapan kita. Para semua amaliah kita. Para semua akidah kita. Lahir dan batin kita. Semuanya harus sesuai dengan Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kalau semata-mata mengaku tetapi ucapannya bertentangan dengan Alkitab Sunnah, maka dia tidak mengamalkan kaidah ini. Semata-mata mengaku, tetapi amaliyahnya bertentangan dengan Alkitab dan Sunnah, maka semata-mata pengakuan dia nggak mengamalkan kaidah ini. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh al Al-Allama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala tatkala beliau berbicara tentang nama sunni, salafi, beliau mengatakan, Wa inna masya'nu kulla sya'n fi tahqiqi hadzal ismil karim ala man intasaba ilaih. Yang paling penting yang paling penting adalah mereka kepadanya. Jangan semata-mata mengaku. Jangan semata-mata slogan palsu. Yang penting itu realisasinya, amalnya, prakteknya, wujudnya, kenyataannya. Belum mengatakan setelah itu. Fala yakunu demokratia. Maka seorang sunni selefi tidak boleh menjadi seorang, seorang demokrator atau demokratis yang mengusung pemahaman demokrasi. Wala yakunu Dia tidak bisa menjadi seorang sufi. Wala Tidak bisa pula menjadi seorang pemahaman syiah. Rafiullah. Artinya tidak mungkin bagi dia untuk menyimpang dari manhaj yang mulia ini. Seorang sunni salafi bukan seorang jahmi. Jahmiyah, bukan seorang Mu'tazili, Mu'tazilah, bukan seorang ashari Ash'ariyah. bukan seorang Khariji, Khawarij, bukan seorang Murci. Murci'ah. Itu sekte-sekte masa lalu. Begitu pula kita sebutkan sekte zaman sekarang ini barakallahu fikum. Seorang sunni salafi tidak mungkin menjadi seorang ikhwani, ikhwanul muslimin atau tablighi jamaah tablid atau tahriri, hizbut tahrir. Juga tidak mungkin menjadi seorang kutbi yang mengusung dan membela Said Kutub atau seorang sururi yang punya pemahaman sururiyah atau seorang haddadi yang punya pemahaman hadadiyah atau seorang halabi yang mengikuti dan membela pemahamannya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi atau yang semisalnya dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tidak bisa. Sunni, Sunni. Salafi, Salafi. Tidak ada embel-embel pemahaman lain yang sesat. Alkitab, was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Diwujudkan, direalisasikan pada ucapannya, perbuatannya, akidahnya, lahir dan batinnya. Barakallahu fikum. Belum mengatakan setelah itu. Fa'inna salafi wa kada sunni ismani mutaratifani liman tamassaka bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi salih sebab nama salafi nama sunni itu dua nama yang sama ditujukan untuk siapa saja yang berpegang teguh dengan kitabullah sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan pemahaman salaf. Wa ala hadha, kata beliau. Atas dasar ini. La tasduku hatani tasmiyatan al hizbiyin wala al mubtadi'ah. Oleh karena itu, dua nama yang mulia ini tidak bisa disematkan, tidak bisa diberikan kepada hizbiyin atau ahli bid'ah. Barakallah itu. Seorang sururi, sururi. Tidak bisa kamu katakan sunni salafi. Seorang haddadi, haddadi. Tidak bisa kamu katakan sebagai sunni salafi. Seorang halabi, halabi. Tidak mungkin kamu katakan sebagai sunni salafi. Dikarenakan mereka semua hizbiyin, mereka semuanya menyimpang, sementara nama tadi tidak bisa digunakan untuk orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Sehingga perwujudannya itu yang paling penting. Kalau semata-mata mengaku kembali kepada Alkitab Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, ternyata melakukan gerakan terorisme. Hah? Melakukan tindakan irhab, teror, menteror penguasa muslim walaupun dia zalim, menteror orang-orang kafir, zimmi, menteror orang-orang kafir mustakman, mengganggu mereka, membunuh mereka, dan semisalnya. Itu hanya pengakuan Anda sebagai seorang salafi. Anda bukan salafi, Anda irhabi, teroris, Anda khariji, punya pemahaman khawarij. Mengaku sebagai salafi, ternyata dia berkhutbah di hadapan halayak ramai, membongkar penyimpangan-penyimpangan atau keaiban-keaiban penguasa. Disebutkan penguasa begini-begini, disebutkan semua kejelekan-kejelekannya, dihujat, dicaci maki, dicela. Anda bukan seorang salafi, Anda seorang khariji yang punya pemahaman khawarij. Barakallahu fikum. Mengaku sebagai seorang sunni salafi, ternyata berdakwah lewat jalur parlemen berdakwah lewat jalur partai politik. Maaf, Anda bukan seorang salafi. Anda ikhwani yang punya pemahaman ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Mengaku sebagai sunni salafi. Ternyata kampanye politik. Ternyata menjadi jurkam salah seorang salah seorang apa ya? Salah seorang caleg atau salah seorang capres Seorang mukmin itu memilih pemimpin yang KW satu, jangan KW dua. Hmm. Mengaku sunni salafi, membuat drama. Di video, di shooting, ah, di saluran televisi mereka, bikin drama yang intinya pilih KW satu, jangan pilih KW dua. Itu bukan sunni salafi, anda itu semi-semi ikhwani. Barakallahu fikum. Itu merupakan gerakannya Halabiyun. Barakallahu fiik. Ngaku salafi, tapi amalan Anda bukan amalan salaf. Barakallahu fiikum. Mengaku sebagai sunni salafi, tetapi kemudian menfonis hizbi siapa saja yang menyelisihi dia. Baik dia alim ataukah jahil, semua orang dikatakan hizbi dengan semata-mata menyelisihi dia. Dikit-dikit hizbi, Fulan hizbi. Fulan hizbi. Kenapa kau hizbi ya akhi? Dia mengatakan tentang guru kami dengan wafakahullah hizbi. Terus kenapa? Ya kan harus hafizahullah. Dia mengatakan wafakahullah hizbi. Anda bukan salafi. Anda bukan sunni. Anda haddadi. Yang punya pemahaman haddadiyah. Wahagadha fakis. Demikian seterusnya antum katakan barakallahu fikum. Yang penting bukan pengakuan, tetapi bukti nyata. Bukti nyata dalam amaliyah Anda, dalam dakwah Anda, dalam akidah Anda. Harus kembali pada Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Walau ya ikhwan. Sehingga ketika ada orang yang mengaku sunni salafi, Alkitab, was sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dakwah salafiyah, dakwah salafiyah, Jangan terkecoh dengan zahir ucapan. Jangan terkecoh dengan penampilan zahirnya. Lihat dulu. Cermati. Kemana arahnya dia. Cermati. Bagaimana dakwahnya. Cermati. Bagaimana amaliyahnya. Cermati. Bagaimana gerakan-gerakannya. Lihat. Kalau semuanya lurus-lurus saja. Semuanya betul-betul nyata. Di atas Alkitab, Oh Sunnah dengan pemahaman salaful ummah Naam, Anda salafi. Kalau tidak, jangan percaya dengan omongan slogan kosong dengan tanpa bukti. Dikarenakan di zaman sekarang ini banyak yang mengaku dengan tanpa bukti yang nyata. Barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan beberapa ciri-ciri yang menunjukkan dia salafi ataukah ngaku salafi. Barakallahu fikum. Insya Allah. Kaidah yang kedua. Qala hafizahullah Al-qa'idatu tsaniyah Kaidah yang kedua wa hiya mukammilatun lil qa'idatil ula kaidah ini yang menyempurnakan kaidah pertama yaitu an na'lama yaqina kita harus tahu secara yakin Wa bi biiznillah. Dan kita harus memiliki keyakinan dengan izin Allah. Anna hadza huwa sabilun najat. Bahwasanya ini adalah jalan keselamatan. Al-Quran, al Hadis dengan pemahaman salaf. Kita harus yakin dengan siyakin-yakinnya. Inilah jalan keselamatan. hadza huwa sabilul falah. Inilah jalan keberuntungan, kebahagiaan. Wahada huwal Dan inilah yang hak. Ini penting. Jadi kaidah yang kedua ini barakallahu fikum ialah kita dituntut untuk punya keyakinan. Harus tabah, tegar, teguh di atas prinsip yang mulia ini. Jangan mudah goyang. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah berubah. Yakini ini hakun. Beliau mengatakan selain itu. Lianna ba'ban nas dikarenakan sebagian manusia, sebagian orang innama yazillu 'anil manhajis sahih hanyalah yang menyebabkan dia tergelincir dari manhaj yang sahih. Wa inna ma yanharifu anil haq hanyalah yang menyebabkan dia menyimpang dari al-haq ini adalah li'annahu yahduthu indahu tashwish dikarenakan muncul terjadi pada dia taswish, pengkaburan keraguan fatajiduhu yakul. maka kamu dapati dia berkomentar mengucapkan hal ha'ulai ala haqin. wa antum ala batil apakah mereka mereka itu yang hak sementara kamu ala batil hal ha'ulai ladhina ma'ahum fulan wa fulan apakah mereka yang bersama dengan mereka ada fulan ada fulan batil Sementara kamu hakun ila akhir wasawisih sampai pada akhir was-wasnya dia. Belum mengatakan la, tidak boleh ada semacam ini. Hadihi wasawis, ini semua adalah was-was, wasyukuk, keraguan-raguan, kali cuma lam yastayqin, yang menimpa, yang meraksuki orang-orang yang tidak yakin anan najata fi manhaj salaf keselamatan itu ada pada manhaj salaf. Di sini beliau mengangkat sebuah fenomena. Beberapa pihak yang setengah hati di dalam berpegang teguh dengan manhaj salaf. Sebagian pihak yang masih goncang, tidak kokoh dengan manhaj salaf. Muncul keraguan-keraguan, kebimbangan, bisikan-bisikan, was-was yang membuat dia nggak kokoh. Komentar. Masa mereka semuanya itu ahlul batil. Sementara antum ini ahlul hak. Mereka satu bantai yang ini dikatakan ahlul batil. Dikatakan orang-orang yang menyimpang. Sekian banyak orang ini. Ribuan orang ini dikatakan batil. Sementara antum yang sedikit ini dikatakan sebagai orang hak. Ragu-ragu. Masa iya ya antum yang hak mereka batil. Mereka lo jumlahnya banyak. Antum sedikit. Ragu-ragu. Apalagi nggak sebanyak ini. Hah? Mereka yang ada ini semuanya menyimpang. Sementara antum yang satu, dua, tiga biji orang ini yang batil, yang yang adalah hak. Ah, nggak mungkin. Jangan-jangan antumnya ini yang nggak beres. Ragu-ragu, bimbang. Mereka-mereka yang bersama dengan mereka ada fulan, ada fulan, ada fulan dikatakan batil. Pada mereka itu ada ulama-ulamanya, ada kiai-kiainya kata orang Jawa. Ha? Ada ustaz-ustaznya, ada dai-dainya, ada mubalik-mubaliknya, ada tokoh-tokoh masyarakatnya. Mereka semuanya menyimpan. Sementara kamu yang alal hak. Ah, tidak mungkin. Terus muncul kegelisahan-kegelisahan tadi. Mereka itu kan ditazkiyah sama sebagian masyayikh. Itu kan ma'hum fulan wa fulan. Bersama dengan mereka, Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan. Syekh fulan datang ke tempatnya dia. Syekh Alan mengatakan dia Rasul Tayyib, orang yang baik. wafulan fulan kan gak mungkin masa di belakang dia ada para masyayikh, kau dikatakan menyimpang, sementara antum dikatakan aral haq, goyang. Barakallahu fikum. Dikatakan sama beliau, jangan goncang, jangan bimbang, jangan ragu, kamu harus yakin siyakin yakinnya keselamatan itu, al-haq itu hanya ada pada manhajus salaf siapapun orangnya, dari manapun asalnya, berapapun jumlahnya, kalau mereka menyelisihi prinsip ini, batil semuanya. Itu prinsip. Kalau seandainya seluruh orang di pantai ini ternyata menyelisihi prinsip salaf. Pertentangan dengan prinsip salaf. Kamu harus yakin dengan siakin yakinnya. Mereka semuanya batil. Mereka semuanya menyimpang. Saya yang alal hak insya Allah. Dikarenakan saya di atas mazhab salaf. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Itu namanya keyakinan. Tapi ingat, antum di atas mazhab salaf. Antumnya masih separuh-separuh, masih setengah-setengah. Belum kokoh, belum mantap. Tidak tahu ini hak ataukah batil. Kemudian dengan eh, bergaya, parlente katanya orang Ambon. Barakallahu fikum. Tampil mereka semuanya batil, saya alal hak. Ternyata dianya alal batil. Enggak demikian. Tapi mantap dulu antum di atas manhaj salaf. Antum telah berupaya maksimal berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kamu yakin dulu ini perkara hakun dengan dalil-dalilnya. Yakini hak. Siapa saja yang menyelisihinya dikatakan batil. Kainan man kan. Siapapun orangnya, berapapun jumlahnya, dari manapun asalnya. Hakata ya Keyakinan. Kalau antum tahu, sudah mengerti, fulan hisbi, Fulan orang yang menyimpang, Masbuh ahlus syubah, sudah diterangkan oleh para ulama kita. Fulan hizbi. Fulan ahlu syubha. Fulan berbahaya. Waspadai dia. Pegangi kuat-kuat. Jangan bimbang dan ragu lagi. Ada syubhat yang dilontarkan. Kan di belakang dia ada syekh fulan, syekh alan. Masa menyimpang? Dia kan ditazkiah sebagian sebagian masyayikh, masa menyimpang? Jangan ragu-ragu. Yang hak itu ini. Para ulama yang telah mengerti keadaan dia, para ulama yang telah tahu kenyataan dia sesungguhnya, menyatakan dia hizbi, dia orang yang masbu, alis syubhat, orang yang berbahaya, waspadai. Saya waspadai. Tapi kan ada tazkiyah sebagian masyair. Mungkin syekhnya tadi tidak tahu siapa dia. Tapi kan ada pujian dari sebagian ulama mungkin ulamanya dikelabui oleh dia. Dia menampilkan perkara-perkara yang indah di depan ulama-ulama tadi. Menampilkan dirinya sebagai orang yang terzalimi. Sebagai orang yang dizalimi sama pihak yang lainnya. Akhirnya dibela sama syekh tadi. Yang penting ulama yang tahu siapa dia mengatakan hizbi. Ini yang saya pegang. Yakin. Mantap. <clears throat> dan nanti akan dibawakan insyaallah al terkait dengan masalah tadi secara khusus. kata ya. Intinya barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum antum harus yakin. Harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya al-i'tisamu bil kitabi was sunnah ala fahmi salaf itulah yang dikatakan sabilun najah jalan keselamatan itu yang dikatakan sebagai hakun barakallahu fikum jangan goyang katanya mu'alif setelah itu <clears throat> fal muslim الذي يعتصم بالكتاب wa وفهم سلف ummah. Maka seorang muslim yang berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. La Buddha aidha. Maka dia juga harus ayyakuna mustaiqinan bi anna hadha huwal haq. Maka dia harus yakin, siyakin yakinnya bahwasanya prinsip inilah yang hak. Wahadihi al-qa'idatu muhimmatun. Kaidah ini sangat penting. Liannaha tu'inuhu biiznillah ala thabati ala al-haq. Dikarenakan kaidah ini akan membantu dia biiznillah untuk kokoh di atas al-haq. Wa ala adamil inhirafi anhu. Dan tidak menyimpang dari al-haq. Barakallahu fikum. Sepenuh hati ya. Yakin dengan siakin yakinnya Inilah prinsip yang benar. Jangan goyang sedikit pun. Barakallahu fikum. Khanafatina azakumullah. Keteguhan, ketegaran di atas manhaj yang mulia ini ditunjukkan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in ditunjukkan oleh para imatul kibar Antum kalau membaca sejarah salafun salih. Membaca sejarahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Terutama di awal-awal Islam. Antum akan mendapati keteguhan hati yang membaca. Keyakinan yang sangat kuat akan al-haq ini. Antum membaca sejarahnya para sahabat di masa-masa awal Islam sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang disiksa semikian rupa oleh tuannya sahabat Ammar ibnu Yasir radhiyallahu an ayahnya Yasir ibunya Sumayyah disiksa dianiaya oleh majikan-majikannya dianiaya oleh orang-orang kufar Quraisy mereka dianiaya bukan karena apa-apa Diminta hanya satu. Supaya melepaskan keyakinannya. Supaya dia tidak lagi kokoh di atas prinsip Islamnya. Hanya satu ya. Tidak ada lagi yang lain. Diminta untuk kafir lagi. Tetapi anda perhatikan bagaimana para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum tadi begitu kokoh begitu tegar memegangi prinsip yang mulia ini. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Mereka rela mengorbankan harta benda. Mereka rela mengorbankan nyawa untuk keteguhan ini tadi. Rela disiksa, dianiaya dengan siksaan yang begitu berat untuk mempertahankan prinsip yang mulia ini bahkan Yasir bapaknya Ammar, Sumayyah ibunya Ammar radhiyallahu anhu majma'in rela harus merenggang nyawa terbunuh dalam siksaan tadi untuk mempertahankan prinsip yang mulia ini. Barakallahu fikum. Ammar bin Yasir sampai koma tak sadarkan diri dalam rangka untuk memperjuangkan prinsip yang sangat mulia ini. Barakallahu fikum. Hakata sahabat. Bilal bin Robah disiksa, dibaringkan di atas terik matahari yang panas, di atas padang pasir yang begitu panas, dipanggang seperti itu, ditindih dengan batu yang besar di dadanya, hanya untuk supaya dia kafir, murtad dari agamanya. Tetapi beliau tidak Eh, tapi beliau bergeming, tidak berubah sedikit pun. Hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Rela disiksa dan dianiaya untuk ini semuanya ya Barakallah. khanafitina Antum perhatikan perjuangan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in membela agama Allah yang mulia ini. Mereka berperang melawan orang-orang kufar bersama Rasulullah SAW dalam sekian banyak pertempuran-pertempuran menghadapi suasana kondisi yang mencekam, menghadapi orang-orang kafir. Pelajari itu. Sangat teguh, sangat kokoh. Semakin diprovokasi, semakin deras propaganda musuh-musuh agama, semakin kuat prinsip mereka pada agama ini. Ketika para sebuah peperangan, kaum munafikin berupaya untuk menggembosi semangat kaum muslimin. Menggambarkan kepada kaum muslimin bahwasanya orang-orang kafir itu telah mempersiapkan pasukan yang sangat besar untuk menghadapi kaum mukminin. Justru mereka semakin mantap, semakin yakin, semakin kokoh, semakin tegar dan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum faqsauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kaum mukminin ketika kaum munafikin berkata kepada mukmin tadi, sesungguhnya orang-orang kafir mempersiapkan pasukan besar untuk menghancurkan kalian, takut sama mereka. Digembosi. Ternyata Allah mengatakan fazadahum imana Justru itu semuanya menambah imannya kaum mukminin. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hakata sahabat. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. <clears throat> Di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-23 menjelaskan tentang sifatnya kaum mukminin menjelaskan tentang keteguhan hati mereka di atas prinsip yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahatullaha 'alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila." Di kalangan kaum mukminin ada rijal, ada profil-profil lelaki-lelaki, tokoh-tokoh. Mereka betul-betul jujur, sadaku jujur di dalam mengamalkan apa yang mereka perjanjikan dengan Allah Azza wa Jal. Di antara mereka ada yang telah menunaikan hajatnya, ada yang telah terbunuh, ada yang telah wafat dalam perjuangan membela agama Allah wa minhum man yantabir di antara mereka ada yang masih menanti-nanti menunggu gilirannya Allah mengatakan wa ma badalu tabdila dan mereka semua tidak pernah berubah sedikit pun itu menggambarkan tentang kaum mukminin dari kalangan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajmain perjuangan para sahabat bersama Rasulullah alaihi wasallam memperjuangkan prinsip Islam yang mulia ini mendakwahkannya kepada semua masyarakat yang ada. Perjuangan membela Islam. Mereka jujur, sepenuh hati, kokoh. Sudah ada yang berlalu, meninggal, terbunuh dan segala macamnya. Ada yang masih menanti-nanti gilirannya. Allah memberitakan tentang keadaan mereka. Wa ma badalu tabdila. Mereka tidak berubah sedikit pun Tetap di atas prinsip Allah yang mulia ini. Tetap di atas Islam yang murni ini. Senantiasa bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Itu namanya sabat alal manhaj. Keteguhan di atas manhaj yang mulia ini. Barakallahu fikum. Maka kita ya qanatina azakumullah harus mencontoh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhu ajma'in. Harus kokoh, harus tegar, harus yakin, siyakin-yakinnya. Hada huwal haq. Kita belum berkorban banyak. Ya. siapa ya? Kita belum berperang melawan orang-orang kafir membela agama Allah. Kita belum mengorbankan harta benda yang banyak untuk Islam ini. Kita belum mengorbankan nyawa untuk prinsip yang mulia ini. Belum apa-apa ya. Belum mengalami siksaan-siksaan. Belum mengalami gangguan-gangguan dahsyat. Belum mengalami aniaya-aniaya. Belum mengalami itu semua. Sehingga kokohkan prinsip kita. Tegar. Jangan goyang. Itu kenapa para ulama kita senantiasa menganjurkan kita untuk mempelajari dan membaca sejarah para ambiya wal mursalin sejarah salafun salihin dari kalangan para sahabat wa tabi'in wa atba'u tabi'in. Dikarenakan pada mereka ada ibrah, pelajaran penting di antaranya ialah pelajaran as-sabatu 'alal manhaj, kokoh di atas manhaj yang mulia Begitu pula ikhwan perlu kiranya kita membaca dan menelaah siar a'lamin nubala, sejarah tokoh-tokoh yang mulia di kalangan kaum muslimin, ulama-ulama besar kaum muslimin, terutama yang dikenal dengan keteguhannya, kekokohannya dalam membela manhaj yang mulia ini. Semakin memantapkan antum untuk kokoh. Antum baca sejarahnya alimamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ketika menghadapi ayamul mihnah, ujian yang sangat hebat, ujian yang sangat dahsyat, datang langsung dari penguasa muslimin yang memaksakan pemahaman kufur di tengah-tengah kaum muslimin, memaksakan keyakinan Al-Qur'an adalah makhluk. Fitnah khalqul Qur'an. Antum cermati bagaimana Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah dan ulama-ulama yang bersama dengan beliau betapa kokohnya mereka memperjuangkan prinsip akidah ahlus sunnah Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk rela dipenjara rela dicambuk, rela dianiaya, rela diasingkan dari keluarganya. Sampai tiga generasi kekhilafahan. Bukan waktu yang sebentar. Tiga generasi kekhilafahan. Teguh, kokoh, tidak berubah. Dicambuk, disiksa, dianiaya, di ini, di itu. Wah luar biasa. Tetap menyatakan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk maka dia kafir. Cambuk lagi. Tetap kokoh. Di atas prinsip Allah yang mulia. Prinsip Rasul yang mulia. Prinsip Islam yang mulia. Hakadah sahabat. Seperti itu barakallahu fikum yang namanya keteguhan barakallahu fikum. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya dari kalangan para ulama ulama keteguhan mereka, kekokohan mereka barakallahu Wah kata. Itu pelajaran bagi kita semua ya. ats 'alal manhaj. Ini kaidah yang kedua. Barakallahu fiik. Terutama zaman sekarang ini. <coughs> kaidah yang ketiga. <coughs> Masya Allah. Kaidah <clears throat> yang ketiga. Qala al-muallifu hafizahullah. <clears throat> Ini kaidah mulai masuk ya, Kalau yang pertama itu secara umum. Kali ini sudah mulai masuk pada pembahasan yang langsung bersentuhan dengan syubhat hizbiyin. Bersentuhan dengan masalah-masalah yang terjadi di masa kini. Ini baru mulai ini. Al-qa'idatu thalitha yang ketiga. <clears throat> Allati usi nafsi biha wa ikhwani. Yang saya wasiatkan diriku dengannya. Dan juga saya wasiatkan saudara-saudara aku dengannya. Hiya kaidah itu ialah annakuna ma'al ulama'il kibar kita bersama, kita selalu bersama dengan ulama-ulama kibar. Al-ma'rufina bid difaan da'wati salafiyah. Yang dikenal pembelaannya terhadap dakwah salafiyah. Wadzabi anha. Yang dikenal dukungannya terhadap dakwah salafiyah. Wa dan yang mendukung pergerakan-pergerakannya, lingkupnya. Wa birraddi ala ahli ahwai wal bid'ah. Dan ulama kibar yang dikenal bantahan-bantahannya terhadap ahlul ahwai wal bid'ah. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah ini khanamtina azakumullah iyalah Ar-ruju' ilal ulama indal fitan. Kembali kepada para ulama ketika terjadi fitnah. Apapun bentuk fitnahnya. Termasuk di dalamnya ialah fitnatul hizbiyah. Kembali kepada para ulama. Ulama apa ya Ikhwan? Apakah semua orang yang dikatakan ulama dirujuk? Jawabannya tidak. Yang dimaukan dengan ulama di sini adalah ulama sunnah. Bukan ulama ul bid'ah. Ulama-ulama yang dikenal di atas sunnah Rasulullah SAW. Ulama sunnah. Bukan ulama usul. Di sini ada beberapa dalil. yang disebutkan oleh para ulama kita tentang kaidah ini. Kaidah ar-ruju' ila ulama sunnati indal fitan. Kaidah kembali kepada ulama sunnah ketika fitnah. Di antaranya ialah ayat Allah Subhanahu wa taala yang ma'ruf yang kita kenal bersama Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ta Tanyakan kepada ahlu dzikri, yakni para ulama kalau kamu tidak tahu. Perintah untuk merujuk kepada ulama, bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara yang tersamarkan atas kita. Kalau kamu tidak tahu. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi. <clears throat> Disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-83. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. wa وَإِذَا جَاءَهُمْ amrun مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ ilal Rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yasbitunahu minhum. Allah mengatakan ke, ketika datang kepada mereka kaum muslimin suatu perkara yang aman atau yang menakutkan, mereka langsung menyiarkan begitu saja. Kenapa demikian kata Allah? Kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul, mengembalikannya kepada ulil amri di antara mereka, niscaya perkara itu akan mampu diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istimbat hukum daripadanya. Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Ketika datang suatu perkara besar yang menimpa mereka, baik yang merasa aman atau yang menakutkan, jangan langsung disebar. Jangan langsung dibicarakan tapi kembalikan kepada ahlinya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan yang ahli dalam babnya adalah dua pihak. Yang pertama ialah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua ialah ulil amri. Yang dimaukan dengan ulil amri dalam ayat ini adalah para ulama. Maka ayat ini sebagai dalil yang sangat tegas untuk prinsip yang dibawakan tadi. Kembali kepada Rasulullah SAW, sunnah beliau. Dan kembali kepada para ulama ketika ada perkara-perkara besar yang menimpa kaum muslimin. Syekh Abdurrahman sadi rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang ayat ini menyatakan wa fi hadza دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين يديه فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ Di dalam ayat ini ada dalil untuk kaidah adab. Sebuah prinsip adab yaitu apabila terjadi pembahasan dalam satu permasalahan dari permasalahan kaum muslimin maka seyogianya yang ditunjuk untuk menanganinya yang ahli dalam bidang itu diserahkan kepada ahlinya dan tidak boleh mendahului dia. Ini adalah upaya yang paling mendekati kesalah, mendekati kebenaran dan lebih selamat dari kesalahan. Sehingga ketika ada permasalahan besar fitnah yang melanda kaum muslimin, hizbiyah al-maqita, maka kembalinya kepada para ulama. Mereka lah yang bisa menjelaskan, mereka lah yang bisa menentukan, mereka lah yang bisa menghukumi barakallahu fikum kembali kepada para ulama dengan ayat tadi. Juga ada lagi ayat yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Kembali kepada para ulama merupakan prinsip yang sangat mulia dalam masalah ini. Disebutkan di dalam surat Maryam ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu kepada ayahnya. Antum cermati. Allah mengatakan dalam firman-Nya menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim yang berkata kepada ayahnya, "Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Wahai ayahku, Sesungguhnya telah datang kepada aku ini ilmu yang tidak sampai kepadamu. Maka ikutilah aku yang punya ilmu ini. Aku akan tunjuki engkau jalan yang lurus. Yang namanya jalan itu cuma dua. Jalan yang lurus dan bengkok. Yang menyimpang. Yang lurus, syaratul mustaqim. Yang menyimpang, adalah jalan-jalan kesesatan. Ada wabah. Disebutkan dalam ayat ini. Dalam ayat ini barakallahu fikum. Seseorang yang mengikuti ulama ahlul ilm akan mendapatkan bimbingan kepada Siratul mustaqim. Seseorang yang tidak mau kembali kepada ulamanya, dia akan menyimpang dari Siratul mustaqim. Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul. Saudaranya Syekh Ahmad. Ada Syekh Muhammad Bazmul, ada Syekh Ahmad Bazmul. Kalau Syekh Ahmad yang kita baca risalahnya sekarang ini. Yang mau saya sampaikan sekarang dari saudaranya. Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Yang pernah ke Indonesia kemarin. Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul. Hafizahullah menjelaskan. Ketika membacakan ayat di atas. Maryam 43. Beliau mengatakan faman ittaba'al ulama ittaba'as siratal mustaqim wa man khalafal ulama wa adha'a haqqahum qad kharaja ila sabilis syaitan fafaraqa siratal mustaqim alladhi alaihi rasul wa maka barang siapa yang mengikuti ulama berarti dia mengikuti siratal mustaqim dan barang siapa yang menyelisihi ulama, menyia haknya ulama, berarti dia telah keluar menuju jalan setan dan dia berpisah dengan siratul mustaqim yang di atasnya ar-rasul dan para pengikutnya. Barakallahu fikum. Mengikuti ulama berarti terbimbing di jalan yang lurus. Berarti menyelisihi ulama dia akan terpental menuju jalan-jalan yang lainnya yang menyimpang Barakallahu Ini semuanya ya azakumullah dalil yang langsung berkaitan dengan masalah kita. Kembali kepada ulama itu merupakan prinsip Islam dalam menghadapi berbagai, berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Belum lagi kalau kita menyampaikan ayat Al-Quran atau hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan para ulama, kedudukan mereka yang sangat tinggi dalam Islam, sangat banyak. Sangat banyak. Yang kita inginkan beberapa dalil yang langsung tegas menyatakan kembali kepada ulama itu merupakan prinsip Islam dalam menghadapi semua fitnah yang ada. <clears throat> Barakallahu fikum. Hada awwala. Saya difahami misalnya? Baik, kembali pada para ulama. Kana fadina azakumullah ulama-ulama sunnah. Ulama da'wah salafiyah. Yang kita bicarakan sekarang ulama sunnah ya ikhwan ya. Para ulama sunnah itu macam-macam. Ada di antara mereka yang termasuk jajaran ulama ul kibar. Ulama besar. Ada yang ulama tapi belum mencapai tingkatan ulama kibar. Mereka banyak jumlahnya, usianya juga beragam, keilmuan juga beragam, sehingga ada yang termasuk ulama ul kibar yang diakui termasuk ulama ul kibar ada yang belum sampai ke sana. Di sini al-muallif hafizahullah yang menjelaskan. Di dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada ini. Kita tidak hanya kembali kepada ulama. Tetapi kita harus kembali kepada ulama'ul kibar. Belum mengatakan di sini, annakuna ma'al ulama'il kibar. Dipilih. Dipilih. Dari semua ulama-ulama yang ada tadi. Dari sekian banyak para masyaikh. Yang dijadikan sebagai rujukan itu adalah al-ulama'ul kibar minhum. Ulama-ulama besar dari mereka. Barakallahu fikum. Kenapa harus memilih ulama kibar? Dikarenakan Rasulullah SAW menyatakan, Al-barakatu ma'akabirikum. Dikarenakan barokah itu bersama dengan ulama besar kalian. Al-barakatu ma'akabirikum. Dikarenakan barokah itu ya ikhwan. Bersama dengan ulama besar kalian itu disebutkan ikhwanatina azakumullah dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dikeluarkan oleh Al Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Syekhul Albani dalam silsilah As-Sahihah nomor 1778 Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan al barakatu ma'a akafirikum. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama besar kalian. Itu satunya Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Muslim ibnu Qutaybah At-Tainuri rahimahullah. Ibnu Qutaybah At-Tainuri mengomentari hadis di atas. Al-barakatu akabirikum. Dan juga mengomentari Athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. La yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Umat manusia akan senantiasa baik selama mereka mengambil ilmu ini dari ulama besar mereka. Ad-Dainuri menyatakan di sini, yuridu. Yang beliau inginkan adalah la yazalun nasu bi khairin ma kana ulama'uhumul masyayikh ولم yakun ulama'uhumul ahdad. Yang beliau inginkan adalah umat manusia akan senantiasa baik selama ulama mereka itu masyayikh orang-orang tua. Kibar. Ulamanya bukan ahdad, bukan ulama yang masih muda-muda. Lianna syaikhah Qad zalat anhum mut'atus syabab wa hiddatuhu wa Dikarenakan alim, seorang alim itu kalau sudah syekh, sudah sepuh usianya, sudah tua, sudah hilang daripadanya kesenangan pemuda, mut'atus syabab. Sudah hilang daripadanya sikap kerasnya anak muda. Sikap tergesa-gesanya anak muda. Sikap bodohnya anak muda. Kalau masih muda-muda itu masih senang-senang dengan masa mudanya. Jiwa mudanya masih menggelora. Yang sudah tua nggak mikirin lagi masa muda. Yang namanya anak muda sumbu pendek biasanya. Tahu sumbu pendek ya? Gampang marah, temperamental. Yang tua sudah punya pengalaman panjang. Anak muda biasanya terburu-buru dalam menentukan. Yang tua sudah jauh cara berpikirnya. Anak muda masih dikuasai dengan kebodohannya, kejahilannya. Yang sudah tua sudah matang keilmuannya. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan wastashabat tajrubata wal, wal, wal khibrah. Dan orang tua itu, sang alim yang sudah tua tadi, sudah berpengalaman sudah ter, sudah menyertakan dalam kehidupannya pengalaman-pengalaman. Wala yadkhulu alaihi fi ilmihi syubhah. Maka ilmunya tidak kemasukan syubhat. Wala yaghlibu alaihi hawa. Dia tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Wala yamilu bihi tamak dan tidak tergelincir, tidak condong oleh rasa tamaknya. ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث dan setan tidak akan mampu menggelincirkannya sebagaimana anak muda. Wa ma'asin al-waqar wal jalala wal haibah disertai dengan usia tua itu akan muncul wibawanya, akan muncul uh, kemuliaannya, akan muncul haibahnya. Ini semuanya hanya ada pada orang-orang yang, yang yang telah tua barakallahu. <clears throat> Ini kalau mungkin azakumullah keterangannya para ulama. Tidak semata-mata kembali kepada ulama, tetapi yang dipilih itu ulama kibar. Dan Rasul telah mengatakan barokah al barokatu ma'a akabirkum. Diriwayatkan dari Imam Ahmad ibnu Hambal rahimahullah. Beliau mengatakan innaman nasu syuyukhihim fa idza dhahaba al masyayikh fa ma'a manil aish umat manusia itu bagus dengan syuyukhnya dengan masyayikhnya dengan ulama-ulama tuanya kalau telah wafat telah pergi para masyayikh dengan siapa lagi akan hidup barakallahu fikum Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, "Innama yahyan nasu bil masyayikh, fa idza dhahaba al masyayikh, madza baqi?" Sesungguhnya umat manusia akan hidup akan hidup dengan para masyayikhnya. Kalau para masyayikhnya telah pergi, maka apalagi yang tersisa? Yang tersisa adalah kehancuran barakallahu fikum. Pernyataan Imam Ahmad ini barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitabnya al adabu Syar'iyyah di jilid yang kedua halaman 146. Al-barakatu ma'akabirikum. Kalau kita mau terangkan dengan panjang lebar bisa ya. Terlalu banyak poin-poin, sisi-sisi yang menunjukkan keberkahan yang kita dapatkan kalau bersama dengan ulama ul kibar. Sangat banyak. Poin 1, 2, 3, 4, Arab sangat banyak. Tapi cukup dengan satu Rasulullah SAW yang menyatakan al tarokatu ma'a akabiri. Sehingga pilih-pilih dan pilah-pilah. Tidak hanya kepada ulama as-sunnah kita merujuk. Tetapi terkait dengan masalah fitnah besar semacam ini. Terkait dengan hizbiyah yang mengerikan semacam ini Bukan semata-mata merujuk kepada ulama sunnah. Tetapi merujuk kepada ulama al-kibar minhum. <coughs> Masya Allah. Paham insya Allah Ada satu lagi poin penting. Yang disebutkan di sini oleh al-muallif. Yaitu kita tidak semata-mata kembali kepada ulama kibar. Oh, ada apa lagi nih? Tadi nggak semata-mata kembali pada ulama sunnah. Tapi dari ulama sunnah harus dipilih ulama kibarnya. Sekarang beliau menyebutkan sebuah penjelasan. Tidak hanya merujuk kepada ulama kibarnya tetapi ulama kibar yang ahli dalam bidangnya. Yang sedang kita bahas apa ini ya Pak? Hitnah hizbiyah. Yang kita bahas subuhatul hizbiyin. Yang kita bahas sekte-sekte yang menyimpang. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka kita nggak semata-mata merujuk kepada ulama kibar. Tetapi ulama kibar yang tahu betul tentang sunnah Rasul wasallam dan yang tahu betul tentang seluk-beluk penyimpangan dan makar-makar isbiyin. Oleh karena itulah muallif hafizahullah <clears throat> saya bacakan lagi di sini. Al muallif hafizahullah tidak hanya mengatakan annakuna ma'al ulama'il kibar berhenti, tidak. Tidak semata-mata mengatakan kita bersama dengan ulama kibar, titik. Tidak. Tetapi beliau menyebutkan kriterianya dalam bab ini. Beliau menyebutkan dua sifat. Al-ma'rufina bid-difa' anid da'wati salafiyyati wa anha. Ulama kibar yang masyhur, yang dikenal pembelaannya terhadap dakwah salafiyah ini. Dikenal perjuangannya memperjuangkan dakwah salafiyah ini. Ini yang pertama. Ada lagi poin kedua yang disebutkan sama muallif. Al-ma'rufina birraddi ala ahlil ahwa'i wal bid'ah para ulama yang dikenal, yang masyhur bantahan-bantahannya terhadap ahlul bidah wal ahwa. Barakallahu fikum. Mengerti betul tentang sekte-sekte yang berkembang di zamannya. Tahu betul mana ahlul bidah wal ahwa. Tahu betul syubhat mereka. Tahu betul makar-makar mereka. Rincian-rincian syubhat mereka. Dia bantah, dia bongkar, dia jelaskan kepada umat. Dua ketentuan. Ulama ini yang dimaksud dalam kaidah ketiga ini. Dikarenakan babnya hizbiyah, babnya fitnah hizbiyah, maka merujuk kepada ulama usunnah yang kibar, yang mengerti betul tentang seluk-beluk fitnah hizbiyah dan makar-makarnya. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang tanya, emang ulama enggak ada yang paham apa? Emangnya para ulama kibar eh, ada yang tidak paham terkait dengan fitnah hizbiyah? Jawabannya akan dibawakan nanti pada kaidah yang keempat oleh Ma'alif. Akan dijelaskan sama beliau barakallahu fikum. Para ulama ul kibar yatamayazun. Masing-masing itu memiliki keistimewaan. Memiliki spesialisasi dalam bidang agamanya. Ada yang fokus kepada ilmu fikih, ada yang fokus kepada ilmu hadis, ada yang fokus kepada bab tafsir, ada yang fokus dalam perkara akidah, hanya semata-mata menjelaskan prinsipnya ahlu sunnah, membantah hizbiyin dengan global. Ada pula yang tahu betul Seluk-beluk, makar-makar hizbiyin. Syubhat-syubhat hizbiyin. Trik-trik gaya-gaya hizbiyin. Permainan hizbiyin. Dan segala macamnya. Bertingkat-tingkat. Dan kita merujuk kepada mereka dalam babnya masing-masing. Nanti akan kita bahas di kaidah yang keempat. para fikum. Jadi insya insyaAllah ya. Saya ulangi lagi. Kaidah yang ketiga ini. Dalam menghadapi fitnah ini. Barakallahu fikum kita dianjurkan untuk kembali kepada ulama sunnah, bukan ulama bid'ah. Dari kalangan ulama sunnah diperintahkan untuk kembali kepada al-akabir, ulama kibar, al-barakatu ma'agabirikum. Baik, dari kalangan ulama kibar kita kembali kepada mereka dalam permasalahannya masing-masing. Terkait dengan masalah fitnah hisbiyah. dan segala macam yang berkaitan dengan masalah hisbiyah kembali pada ulama kibar yang memiliki dua kriteria. Yang dikenal dakwah salafiyahnya, perjuangan membela dakwah salafiyahnya, dan yang dikenal bantahan-bantahannya terhadap ashabul ahwa'i wal bidah. Yang dikenal mem memahami betul seluk-beluk makar-makar hizbiyin dan membongkarnya di hadapan kaum muslimin. Ini yang kita rujuk. dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua ulama sunnah yang lainnya yang begitu banyaknya di tengah-tengah umat Islam ini. Hagada. Ini nanti akan dijelaskan sama beliau pentingnya kaidah ini. Barakallahu fikum. <clears throat> Kemudian muallif menyatakan Bifadlillah ta'ala yujadu fi kulli asrin ulama kibar dengan keutamaan Allah Azza wa Jalla dengan fadilah Allah Azza wa Jal didapati pada masing-masing generasi ulama kibar. Ada ya, kawan. Dari mulai zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini didapati ulama kibar tengah-tengah umat ini. Beliau menyebutkan di zaman sekarang ini contoh sebagian nama-nama ulama kibar dimaksud. Fanahnu fi asrina hadha. Kita di zaman sekarang ini dicontohkan seperti قال الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ بن باس والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا والشيخ مقبل والشيخ النجمي رحمة الله عليهم جميعا وكذا إخوانهم Begitu pula saudara mereka dari kalangan para ulama. والشيخ عبد الجابري والشيخ كما قال عبد الله بن مسعود sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu la yazalun nasu bi khairin umat manusia akan senantiasa baik ma akhadul ilma an akabirihim selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besar mereka wa an umanaihim dan mengambil ilmu dari orang-orang yang amanah dari mereka fa idza akhadhu min sigharihim wa shirarihim halaku bila umat manusia mengambil ilmu dari orang-orang yang sigar yang masih muda dari mereka, yang jahat-jahat dari mereka, halaku. Manusia tadi akan binasa. Ini kaidah yang ketiga ya. <clears throat> Jadi nggak sembarang kita kembali kepada seseorang dalam menghadapi berbagai macam fitnah. <clears throat> kita hanya kembali kepada para ulama. Dan jangan lupa, ulama itu banyak. Ulama usul sangat banyak. Kita enggak semata-mata kembali pada para ulama sunnah, tapi ulama kibar yang diakui kibarnya oleh para ulama yang lain. Dari kalangan para ulama kibar, tidak semata-mata kembali pada ulama kibar, tetapi kembali pada ulama kibar yang memiliki dua sifat tadi. Barakallahu Beliau mengatakan setelah itu. Wahadihil qa'idah. Qa'idah ini la buddha an tufham harus difahami dimna qa'idatin muhimmatin jidda. Harus difahami bersamaan dengan kandungan kaidah yang sangat-sangat penting. Wahiyal qa'idatu daliyah yaitu kaidah berikut ini al qaidatu rabi'ah. Eh, ah, al qaidar rabi'ah kaidah yang keempat. Jadi yang ketiga dan yang keempat itu satu kesatuan yang nggak mungkin dipisahkan. Masuk kaidah yang keempat. Lanjut. Saya tawari dulu ini. Nah, yang kuat ini yang berbicara ataukah yang mendengarkan? <clears throat> Lanjut. Hmm? Ye. Hah? Baru jam 5 lebih 10 masih sore. Hah? Tambah setengah jam lagi. Apa satu kaidah lagi? Hah? Satu kaidah lagi saya maghrib. Hmm. <clears throat> Karena kaidah ini betul-betul harus kita pahami dengan jernih. Di kaidah keempat inilah al-muallif hafizahullah akan menjelaskan sisi pentingnya praktek dan pengamalannya. Setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi. <clears throat> Baik. Qala al-muallifu hafizahullah al-qa'idatur rabi'ah. Kaidah yang keempat. Wahiyah. أن العلماء الذين على الحق يتمايزون para ulama yang di atas al-haq. Ingat ya, ya. Para ulama yang di atas al-haq. Yang dibicarakan sekarang ulama sunnah, ulama salafiyin, masyaikhus salafiyin. Para ulama yang di atas al-haq itu ya tamayazun, Satu sama lain memiliki mizah, memiliki keistimewaan. Punya spesialisasi sendiri-sendiri. Yang dibahas oleh Alif terkait dengan bab ini. Bab masalah fitnah hizbiyah. <clears throat> Belum mengatakan. Fahunaka farqun bainahum. Di sana ada perbedaan di kalangan para ulama kibar. Fi dalam permasalahan fi mada ma'rifatihim bil haqqi wal batili jumlatan wa tafsila. Batas pengetahuan mereka tentang al-haq dan al-batil secara global dan terperinci. Dalam bab ini. Mereka berbeda-beda di dalam mengetahui al-haq wal batil berbeda-beda dari sisi global dan rinciannya. Ada sebagian ulama mengetahui betul al-haq dengan terperinci. Tetapi ketika berbicara masalah al-batil, taunya global. Barakallahu fikum. Ketika berbicara tentang al-batil jarang-jarang. Jarang membicarakan masalah penyimpangan-penyimpangan dan segala macamnya. Sedikit berbicara masalah ini. Pengetahuan dia tentang al-batil itu global. Ada pula dari kalangan ulama kifar kita yang mengerti betul tentang al-haq rinci. Di saat yang sama dia juga mengerti al-batil dengan rinci pula. Semua perkara yang batil dia ketahui seluk-beluknya. Dari mulai A sampai Z. Tahu dia. Mengerti syubhat-syubhatnya ahlul batil. Bentuk-bentuknya. Modifikasinya. Ragamnya. Arahnya kemana. Apa yang dituju. Makar dibalik itu. Permainan mereka dan segala macamnya tahu dengan rinci dan detail. Mereka semuanya ulama. Mereka semuanya ulama kibar. Tapi yang namanya ilmu, ya, ikhwan, bertingkat-tingkat. Kira-kira dalam pembahasan sekarang ini, merujuk ke mana ya? Merujuk kepada ulama yang mana ya? Yang pertama ataukah yang kedua? Ulama ini bukan bukan bukan capres. Ulama ya. Satu dua nanti dikiranya satu dua masih itu. Selesai sudah ya yang itu. Ulama una. Memilih yang pertama atau yang kedua? Yang pertama para ulama yang mengerti al-haq rinci. Tetapi al-batil tahunya global. Sedikit berbicara masalah itu. Yang kedua, mengerti semuanya dengan rinci. Al-haq tahu dengan rinci. Al-batil tahu dengan rinci. Dan banyak berbicara tentang al-batil. Membongkar penyimpangan al-batil memperingatkan umat dari bahaya al bab Sekarang babnya kita bab fitnah hizbiyah. Dalam bab ini kita memilih yang mana? Hah? Satu apa yang dua? Satu apa dua? Hah? Jawabannya khonaftina azakumullah memilih ulama yang kedua. Dikarenakan merekalah yang ahli dalam bidang ini. Itu bidang mereka. Itu spesialisasi mereka. Kembali kepada ahlinya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulamanya. Paham misalnya ya? Ini kaidah muhimmah ya kan. Jadi kaidahnya an-narji'a ila kulli fannin apa an-narji'a fi kulli fannin ila ahli. Kita merujuk kita kembali dalam semua bidang kepada ahlinya masing-masing. Kalau bicara masalah fitnah hizbiyah, bicara masalah ahlul bid'ah, bicara masalah syubhatul hizbiyin, kembali kepada ulama yang pakarnya dalam membantah masalah itu. Barakallahu fiikum. Dicatatkan slide ya, <clears throat> Kata Syekh Hafizahullah. Hadhihi al-qa'idah la budda an natanabbaha laha. Kaidah ini harus kita cermati. Harus kita perhatikan. Li'annana na'lamu. Dikarenakan kita tahu. Anna hadhal alim mustaghilun firraddi ala ahli bid'ah wal ahwa wa taqriri sunnah wa wa ila akhir. Kita tahu. Alim fulan yang ini sibuk membantah ahli bid'ah. Sibuk membantah ahlul ahwa. Sibuk menerangkan sunnah begini, begini, sampai akhirnya. Beliau mengatakan, فَهَذَا alim al-mustaghil birraddi ala ahli al-bid'i wal ahwa ya'lamu tafasila hadhihi wa habih fahadha lil haqqi aqrab walil lil batili a'raf sang alim ini tadi ulama yang sibuk membantah ahli bid'ah wal ahwa mengetahui rincian makar ini, makar ini, syubhat ini, syubhat ini, bid'ah ini, bid'ah ini. Ulama yang semacam ini lebih dekat kepada al-haq dan lebih memahami al-batil. Kenapa ya kawan? Memang bidangnya, memang keahliannya, memang takhasusnya, memang spesialisasinya. Maka lebih dekat kepada al-haq dan lebih mengerti al-batil. <clears throat> Yang pertama. Wahunaka sa'alimun salafi. Di sana ada lagi seorang alim salafi. Ulama kibar salafi. Mana syuku fi salafiyatihi abada. Kita tidak meragukan salafiyahnya selama-lamanya. Wahabibun ilaina. Orang yang sangat kami cintai. Ulama lain ya Pak. Ulama sunnah wa ulama salafi wa ulama kibar salafi lakin qad yuhsinu wanna tapi ulama yang tadi ini yang kedua tadi ini yang bersebutkan ya kawan terkadang husnudzon baik sangka kepada ahli bid'ah wala ya'rif ma inda haula'il qaum min madakhil wa makharij wa tahayul fi dinillah dan dia tidak mengerti, tidak mengetahui apa yang ada pada ahli bid'ah dari seluk-beluk makar mereka, hilah, tipu daya, tipu daya mereka pada agama Allah ini. Masa nggak ngerti bid'ah? Faham bid'ah. Masa nggak ngerti ahli bid'ah? Faham ahlul bid'ah. Masa nggak pernah bicara masalah hizbiyin? Bicara masalah hizbiyin. Tetapi global. Jarang tidak mengetahui seluk beluknya, detailnya, rinciannya. Kata beliau, fatajiduhu. Maka engkau mendapati ulama tadi, qad yudafi'u anhum. Terkadang membela ahli bid'ah itu. Muhsinan liwanli bihim. Karena husnudhan kepada mereka. Wahuwa la yadri. Dalam kata dia tidak tahu siapa mereka. Wa yadhunnu annahum alal haqq, dan dia menduga mengira ahlul bid'ah itu di atas al-haq. Akhirnya membela, mentazkiyah, ya, membela, mentazkiyah, datang ke daurah mereka, diundang sama mereka datang. Kenapa ya kan? Dikarenakan belum tahu seluk-beluk makar-makar mereka. <clears throat> belum mengatakan setelah itu. Fama mauqifus salafi Maha ula'il ulama. Sekarang bagaimana sikapnya seorang salafi menghadapi ulama-ulama tadi? Semuanya ulama kibar, semua ulama sunnah. Yang ini mentahdir. Yang ini berbicara tentang penyimpangan-penyimpangannya. Yang ini membela. Mentazkiah. Gimana sikap kita ya? Beliau mengatakan di sini, mauqifi sikap saya sebagai seorang salafi an umayyiza bainal masyayikh salafiyin wa masyayikh sunnah. Saya memilah-milah di kalangan para masyayikh salafi, masyayikh sunnah. Dipilah-pilah sesuai dengan bidang kita sekarang ini. Fakullama kana al-alimu a'raf bi ahwali haula'in nas Manakala setiap kali seorang alim itu lebih memahami, lebih mengerti kondisi ahli bid'ah tadi. Kullama kana biidnillahi muwaffaqah. Maka tiap kali dia akan mendapatkan taufik dari Allah dengan izinnya. Wa kana lil haqqi aqrab biidnillah. Dan dia akan lebih mendekati al-haq biidnillah. Itu kaidah. Kembali kepada uh, ahlinya masing-masing. Dilihat Fulan ditahdir. Fulan dikatakan hizbi. Makir. Siapa yang berbicara itu? Ternyata yang berbicara dengan kalimat yang keras tadi itu. Alim sunni. Alim salafi. Kabirun min kibarihim. Termasuk ulama kibarnya. Oh, berat ini. Ternyata yang berbicara itu adalah orang alim yang paling mengerti seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan hizbiyin, makar-makar hizbiyin di zaman sekarang ini. Seperti Syekh Rafiq bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Nanti akan saya bacakan langsung. al Malik juga mencontohkan Syekh Rafiq. Syekh Rafiq mengatakan fulan hizbi makir. Fulan min al mutalawinin. Masyaih. Ditambah lagi di belakang beliau banyak masaih yang lainnya. Yang tahu betul siapa orang ini tadi. Dilihat di sebelahnya, loh, ada yang mentazkiah. Ada yang memuji orang tadi. Ulama besar juga. Ya, ulama kibar. Barakallah. itu. Sikapnya gimana ya? Sikapnya memilah-milah. Dikarenakan pembahasannya terkait dengan makar hizbiyin, maka kita kembali pada ulama sunnah, ulama kibar yang paling mengerti tentang seluk-beluk hizbiyin, yang paling tahu tentang keadaan orang ini tadi. Tentunya yang kita pegangi di sini Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama yang lain, ulama unna, ulama sunnah, ulama salafiyin, ulama kibar yang belum tahu detail tentang kondisi orang tadi. Ada yang tanya, kok di tazkiyah? Mungkin beliau tidak tahu siapa fulan. Mungkin. Tidak mengetahui seluk beluk dan keadaan dia sungguhnya. Mungkin alim tadi itu mengerti secara global, tidak rinci. Barakallah. Hakadha qaidah. Atau jangan diombang-ambingkan begitu. Ini muntahlir, ini muntazkia. Bingung saya. Terjadi itu pada banyak pihak. Pegang kepala. pusing saya. Oh, bingung saya. Ini muntahlir, ini muntazkia. Tahlir, muntazkia, ini gimana? Saya? Ada yang pusing tujuh keliling, sudahlah. Daripada pusing, mending tidak usah taklim ajalah. Mending saya sibuk dengan bisnis, bangun rumah, punya mobil, tak ada. Eh? Barakallah fikir. <clears throat> eh? Luar biasa. Kenapa pusing? Dikarenakan tidak punya kaidah. Ada sebagian yang kemudian memandang sisi tazkiyahnya. Bersama kami ulama fulan. Beliau ditazkiyah sama Syekh Fulan. Begini, begini, begini. Beliau muridnya Syekh Fulan, Syekh Alan, Syekh Fulan, Syekh Alan. Lupa dengan tahdirnya tadi. Lupa dengan rincian-rincian yang disampaikan oleh alim yang lebih mengerti tentang dia daripada masa yang lain. Nah, akhirnya dia pun membela hizbi tadi, membela orang yang menyimpang tadi dan segala macamnya dikarenakan tidak memiliki kaidah yang mulia ini. Yang hak para fikum ialah lihat kondisinya. Siapa yang berbicara tentang penyimpangan-penyimpangannya itu? Kalau yang berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan dia, makar-makar dia, seorang alim kabir pada masanya yang paling ngerti tentang seluk beluk keadaan dirinya. Maka yang dipegangi yang ini. Sementara yang lainnya kita hormati, mungkin tidak tahu, Mungkin tahunya secara global dan segala macamnya. Di sini yang dikatakan oleh para ulama una al-jarhul mufassar muqaddam menurut ta'dil. Jarah yang mufassar, kritikan yang terperinci dari seorang alim dalam bidangnya lebih didahulukan daripada tazkiyah, tazkiyah. Walaupun ribuan orang yang mentazkiyah antum la yanfa. Enggak ada manfaatnya sama sekali barakallahu fikum. Itu kaidah. Saya baca lagi Alim Alif mencontohkan langsung Syekh Rafi bin Hadi. Qala al-muallif hafizahullah لذلك kata beliau Al-Syekh Rafi' mathala Saya baca lagi ya. Lihat terjemahannya. Syekh siapa itu? Hah? Syekh Rafi apa Syekh Fulan? Nah, khawatir nanti, ah ini memang terlalu berlebih-lebihan dalam memuji Syekh Rafi. Tidak. Katanya mu'alif. Saya membaca ucapannya mu'alif ya, ikhwan. Lidzalik oleh karena itu. asyikh syaikh Rafi masalah. Syekh Rafi sebagai contoh. <clears throat> Syahidalahul masyayikhus salafiyuna kulluhum. Beliau dipersaksikan oleh masyayikh salafiyin semuanya. Yakni rajulun tafarrada fi hadzal bab. Yakni sosok tokoh alim yang tiada duanya dalam bab ini. Bapak-bapak ya, Pak. Bab membongkar penyimpangan-penyimpangan hizbiyin. Rojul, seseorang laki-laki tokoh yang tiada duanya dalam bab ini. Dan itu dipersaksikan oleh hampir seluruh masyarakat salafiyin yang telah wafat atau yang masih hidup. Ada sebuah kitab ditulis oleh Syekh Khalid Al-Wafiri, Hafizahullah. Al-Thana'ul Badi' ala Syekh Rabi. Pujian-pujian yang bagus kepada Syekh Rabi bin Hadi. Dimuat di situ pujian Syekhul Albani, rahimahullah. Pujiannya Syekh bin Bas, rahimahullah. Pujiannya Syekh bin Uthaymin, rahimahullah. Pujiannya Syekh Mukbil bin Hadi, rahimahullah. Dan para masyarakat yang lainnya. masyarakat salafiyin memuji beliau. dan mempersaksikan Asy-Syaikh Rafi bin Hadi tiada duanya dalam bab ini. Warajulun ma yakatu yatakallam fi ahadin illa wa huwa insyaallah kama qal. Sosok seorang alim hampir-hampir tidaklah beliau berbicara tentang seseorang Melainkan insya Allah orang itu seperti yang beliau katakan. Ini eh, yang yang sangat tegas mengatakan demikian juga ialah Asyik Muqbil bin Hadi Rahimahullah taala. Asyik Muqbil mengatakan bil makna ya kawan? Kalau aku Rabi bin Hadi menyatakan fulanun hizbi fulanun hizbi saya saya laka ba'da ayyam anahu hizbi akan nampak bagi kamu sebentar lagi. Ini orang hizbi. Emangnya tahu perkara koib? Jawabannya tidak. Itu ada ilmunya ya ikhwan. Kenapa? Pada umumnya demikian. Dikarenakan asyik Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Orang yang sibuk membantah hizbiyin. Membongkar makar-makar mereka langsung bersentuhan, bersinggungan dengan mereka, langsung menghadapi mereka. Pakar dalam bidang ini, sehingga tahu. Dan beliau seorang alim kabir yang punya takwa, yang punya warak, yang punya ilmu dan segala macamnya. Tidak mudah menfonis. Dan bahkan beliau terkenal orang yang paling sabar dalam menghadapi fitnah yang ada. Di Yaman ketika muncul fitnahnya Abul Hasan al maribi Yang sekarang bersama dengan Ali Hanan Halabi. Ketika para masyayikh menghadapi fitnah Abul Hasan ini. Mereka setahun menghadapinya dan hatam selesai. Ternyata Asyik Rafi bin Hadi Al-Madghali Hafizahullah enam tahun sebelumnya. Enam tahun sebelumnya sudah menasihati Abul Hasan, menegur dia, nasihati. Terus begitu. Tidak ada yang tahu. Begitu dia memunculkan taringnya. Tidak langsung bicara Syekh Rabi. Terus, terus. Sampai ternyata ini orang adalah orang yang sangat berbahaya, orang yang menyimpang. Baru beliau berbicara. Terangkan dengan rinci, dengan detail. Dipatahkan semua syubuhat Abu Hasan. Dibikin perhalakoh halakoh Pemahaman ini dibantah perhala kok. Pemahaman yang ini dibantah perhala kok. Rinci. Di rumah saya sampai numpuk. Malzama-malzamanya para masyaikh terkait dengan kitanya Abdul Hasan. Paling lama ternyata. Paling sabar. Kita baru setahun. Ketika itu yang di Beliau sudah enam tahun sebelumnya. Barakallahu fikum. Fitnah yang paling baru ini. fitnah terhajuri. Ya, Para ulama semua sudah berbicara. Syekh begitu sabar. Terus begitu. Sampai memang ini orang nggak tahu diri ya. ya. Hanya belum berbicara. Tatkala belum berbicara semuanya hancur berantakan. Barakallahu fikum. Paling sabar. Ada Syekh Rafi bin Hadi. Tiada dua ini. Dikatakan di sini. Hampir-hampir. Tidaklah beliau berbicara tentang seseorang Melainkan insya Allah orang itu seperti yang beliau katakan. Beliau mengatakan, La min babil asabiyah. Ini bukan termasuk bab fanatik kepada beliau. Au min babil ta'zim. Bukan termasuk bab ta'zim. Mengagung-agungkan beliau berlebih. La, la, tidak, tidak. Enggak demikian. Ada ilmunya, ada kaidahnya. Beliau mengatakan, limadha? Qala al-ulama 'an Syekh Rabi annahum muwaffaqun fi raddihi ala ahli Kenapa para ulama kita berkata tentang Syekh Rabi, beliau diberi taufik oleh Allah pada bantahan-bantahannya terhadap ahli bidah? Jawabannya, innama qalu para masyayikh kita mengatakan seperti itu. di Lianna Syekh Rabi hafizahullahu taala ishtaghala birraddi ala ahli bidah ala ikhtilafi bida'ihim wa min hizbiyin wa sufiyin wa rafidah wa ghairi. Para ulama mengatakan demikian dikarenakan Asy-Syaikh Rabi bin Hadi sibuk membantah ahlul bid'ah dengan berbagai macam bid'ahnya dan ragam kesesatannya. Membantah hizbiyin, membantah sufiyah, membantah rafidah, membantah yang selain mereka. Spesialisasinya ya. Bidangnya pakarnya. Marasa hadzal amr. Beliau berpengalaman dalam bidang ini. Wa khabar dan mengetahui seluk-beluknya. Wa ta'amala ma'haula dan beliau langsung bermuamalah, langsung bersinggungan dengan mereka tadi. Arul bid'ah. Wa ya'rifu asalibahum dan beliau tahu betul uslub mereka, trik-trik mereka, gaya-gaya mereka. Makar-makar mereka. Tahu betul. Fakana muwaffaqan fil ghalib bifadlillahi ta'ala. Maka beliau diberi taufik oleh Allah pada umumnya. Ini semuanya dengan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan ta'asub. Bukan fanatik kepada beliau. Memang ada kaidahnya. Kembali pada pakarnya masing-masing. Memang beliau ahlinya. Barakallahu fikum. Ini kaidah umum ya. Kembali pada ahlinya masing-masing. Misalkan di pantai ini ada ahli jantung. Spesialis jantung. Dari yang ahli jantung tadi itu ada yang pakarnya. Gitu ya. Ada yang seniornya. Dikenal. Sudah sekian puluh tahun lamanya berkutat dalam mengurusi jantungnya orang. Ayat nah, gitu tahu betul terkait dengan penyakit jantung. Detail, rinci, dia cermati, dia amati dan segala macamnya, penyakitnya, obatnya dan segala macamnya. Dari semua yang ahli jantung tadi, kira-kira kalau ada orang kena penyakit jantung, milih yang mana ya Pak? Milih yang mana? Milih yang pakarnya tadi itu. Tidak ada yang mengatakan, itu fanatik, fanatik kepada yang pakar tadi itu. Bukan fanatik ya ahli. Tapi kembali kepada ahlinya. Dan itu yang dibimbingkan dalam syariat agama Allah yang mulia ini. Barakallahu fiqh. Tatkala kita kembali kepada Syekh Rabi bin Hadi. Dikarenakan beliau sebagai pakarnya dalam bab hizbiyah ini. Itu bukan ta'asub. Tetapi kembali kepada ilmu yang benar. Kaidah yang sahihah. Barakallahu <clears throat> Beliau mengatakan setelah itu. Oh, kelebihan sudah. Jadi, lanjut. Hah? Sampai setengah enam atau sampai selesai kaidahnya. Ini sekarang beliau praktek ini sekarang. Praktek ini sekarang. Praktek ini sekarang. Hah? Diterangkan kaidahnya. Hmm, prakteknya begini. Jadi nanti aja. Nanti aja. Hah? Loh, kok diem ini? Lanjut apa nanti? Kalau lanjut, nanti di tengah jalan tahu-tahu azan maghrib. Ah, ya apa? Ya khair. Allah yuharifik. Jadi kita putus dulu tengah jalan ya. <clears throat> Barakallahu fikum kaidah ini. Insya Allah akan kita kaji. Mau kaji kapan? Ba'dal maghrib atau ba'da isya'? Kita serahkan para hadirin. Maghrib Isya? Kalau saya pribadi boleh usul, Ba'dal Isya. Kenapa? Panjang waktunya. Mau panjang atau mau pendek? Sedikit ya. Sementara sekarang dulu, insya Allah Ba'dal Isya nanti diteruskan kembali terkait dengan pembahasan kaidah ini. para fikum. نكتفي لهنا والحمد لله رب العالمين فضل حفظكم الله